Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul Allahumma salli ala nabil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa man tabi'ahu ila yaumidin amma ba'd Hadirin, biasanya setelah sawal terjadi penurunan semangat beribadah. Tidak seperti di bulan Ramadan. Bahkan dengan tarawih 11 pun masih kurang. Ingin terus beribadah karena sakit semangatnya. Tapi Ramadan setelah lebaran selesai banyak penurunan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar setelah Ramadan kita tetap giat? Caranya antara lain dengan setting otak. Setting otak. Kalau bahasa umum namanya mungkin memperkuat niat. Di bahasa psikologi disebut dengan setting otak. Dengan setting otak ternyata dampaknya sangat luar biasa. Baik kita gambarkan seperti ini. Ketika kita Ramadan, kita sahur. Sahurnya kadang-kadang tidak makan banyak, sedikit karena ya nggak nafsu lah. Yang kuat adalah setting otaknya. Saya besok mau puasa. Begitu mengatakan begitu, maka semua sekresi otak di off. Siang-siang lapar. Walaupun lapar, disuguhi makanan, tidak tertarik. Dikasih sirup, tidak tertarik. Lihat perempuan memakai baju hanya pakai anduk, tidak juga. karena lagi di off. Seperti RCTI, filmnya rame, TV-nya di off, tidak ada reaksi. Jadi ketika saya besok mau puasa, walaupun lapar, tetap aja tidak tertarik karena di off. Itu disebut dengan setting otak. Contoh kedua. Ibu-ibu bapak mau rekreasi. Besok hari Minggu misalnya kita akan berangkat ke Pangandaran. Dimohon kepada semua peserta jam 3 sudah kumpul di depan gedung Japati ini. Ketika mau tidur, dikatakan kepada hati, saya kalau begitu harus bangun setengah tiga Nggak pakai bel, nggak pakai begitu set setengah tiga langsung aja bangun karena setting otak. Lain dengan nggak pakai setting terus sampai subuh setengah enam bahkan. Jadi kalau ingin hidup dengan baik setting otak kita. Jangan di setting dengan paksaan alat macam bel kring, nggak usah. Kalau walaupun kring bangun matiin. Yang penting setting otak. Setting otak luar biasa dengan setting otak dampak secara psikologis luar biasa. Nah jadi ketika kita sekarang sudah bersawah, yuk setting otak kita. Misalnya gini, saya harus jadi orang yang soleh. Saya mulai hari ini tidak boleh berkata-kata kecuali kata-kata ibadah. Tidak boleh mengatakan kata-kata yang jelek kecuali tapi harus mengatakan kata-kata yang toibah, yang baik subhanallah, Allah akbar dan yang baik-baik. Gitu. Maka ketika kapan pun kita berada akan begitu. Yang kedua, saya setting otak. Mulai hari ini saya tidak akan menghina orang lagi. Bahkan tertawa dalam hati pun dalam mereka menghina orang tidak akan. Setiap saya melihat orang yang e, katakanlah buruk rupa, nasib jelek, saya akan berdoa untuk dia. Besoknya lihat orang. Jelek wajahnya itu. Waduh, bibirnya jontor, hidungnya pesek, matanya delok, sirahnya gitu, kepalanya begitu nong-nong, badannya ah kata kita mau ketawa. Hmm, lupa sudah setting otak. Ya Allah, alhamdulillah saya tidak seburuk itu. Mudah-mudahan ya Allah orang itu mendapatkan rezeki yang luas. Jadi terbalik. Yang kalau dulu ketika lihat orang yang begitu kita ketawa, walaupun dalam hati mengatakan amit-amit bang bebe. Sekarang enggak. Lihat orang begitu, kita langsung istighfar. Subhanallah. Hmm. Mudah-mudahan ya Allah orang itu banyak rezekinya begitu. Tapi tidak usah terdengar yang bersangkutan enggak usah. Cukup di hati kita aja. Nah maka besok berikutnya kita sudah terbiasa setting, uh, sudah terbiasa tidak akan menghina orang. Apalagi saya akan memaklumi orang. Mulai hari ini saya akan maklumi orang. Saya pasti bertemu dengan orang yang cerewet, pelit, galak dan lain-lain. Pokoknya saya akan maklum, akan maklum, akan maklum. Setting otaknya. Besoknya bertemu dengan teman yang galak, ngomongnya kasar. kata kita. aduh, godaan, datang. Setting otak, setting otak. Jangan marah, jangan marah. Ketika ada teman kita pelit luar biasa. Oh, ini pelit. Saya harus maklum sama dia. Maka kehidupan kita akan nanti menjadi baik gara-gara setting otak. Ya, nanti malam boleh Bapak eh, setelah tahajud malam setting otaknya mau apa? Kalau ada kebiasaan buruk bisa dilepaskan lewat setting otak. Saya punya kebiasaan buruk. Ini Tuhan, saya berjanji, saya berjanji tidak akan berbuat keburukan itu lagi. Saya berjanji, saya setting otak saya. Nah gitu. Terus yang kedua, selain kita setting otak, kita harus meningkatkan kualitas silaturahmi. Karena ternyata di Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillah. Dan kemana Bismillah adalah awal proses kerja berujung dengan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak semata-mata mengutus engkau Muhammad kecuali menebar rahmat bagi segenap alam. Jadi hidup kita sebetulnya dari rahmat ke rahmat ke rahmat, ke rahmat. Dari rohman rohim rohman rohim terus. Mat awalnya rohman rohim mati pun Rahman Rahim. Bahasa sekarang disebut dengan silaturahmi. sila hubungan, rohmi kasih sayang. Tapi silaturahmi ada dua perspektif. Ada silaturahmi sedara, ada tidak sedara. Silaturahmi sedara, misalnya kumpul di sebuah tempat keluarga besar Bapak Atmaja. Kumpul semua, saki aki nenek, kumpul semua, sedarah namanya. Di kalangan orang Sunda ada 10 tingkatan. Satu, anak, bapak, kakek, buyut, bao, jangawareng, udeg-udeg, kait siwur, tumpang galang, Siapakah yang tahu nama kakek? Tahu oh, semua. Nama buyut? Nah, satu dua. Nama bau? Ah, nama Jubleg. Siapa tahu saya dengan bapak saya Jubleg ya. Tapi karena kita kita kurang pacar kaki, kita kenal. Nah, jadi ini sebut dengan satu rahmi senasal sedara. Anak, bapak, kakek, buyut, bau, jangka waring, kudeg kudek kaciur, tumpang galeng Jubleg. Di kalangan orang Batak, Sinaga, Situmorang, Pasar Ibu, tahu semua. Saya punya teman namanya Anggiat. Dia adalah keturunan ke-16. Ke-16. Saya ngapa apa-apa ya, sampai ke kakek. Eh, ke kakek ya. Buyut, buyut apalah? Buyut sebelah. Nah, nggak apa. Nah, kalau begitu kita ini jelek Kemarin. Yang kedua, silaturahmi non sedarah. Yaitu satu, silaturahmi antara kita kepada diri kita sendiri. Itu dari kita kepada diri kita sendiri. Oke. Ah, orang yang baik adalah orang yang menyayangi diri sendiri. Quran menjelaskan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian dengan tanganmu menjerumuskan diri ke dalam kejelekan, ke dalam kecelakaan. Kalau ada orang bunuh diri, itu tandanya orang memutus silaturahmi dengan dirinya sendiri. Kalau orang sudah jelas-jelas dia kolesterol, asam urat tinggi, tetap saja makan daging domba, satu domba dengan tidak beraturan, maka orang itu tidak silaturahmi. Jadi orang yang baik adalah orang yang bisa menyayangi diri sendiri. Kemudian kata Allah, wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian menghina diri sendiri. Menghina diri sendiri adalah lambang tidak silaturahmi. Kata ibu teh, hmm, orang lain mah cakep, bibirnya kecil, merah delima, pipinya lesung, merah merona, matanya jernih, merah bata. Kenapa saya ini hidung pesek, pipi tembem, bibir jontor? Hmm, Gusti. Kenapa? Saya pernah mengalami ada seorang pasien saya, dua eh, satu perempuan, seorang perempuan. Dia adik kakak. Yang kakaknya dengan adiknya sama tingginya, semit satu tujuh empat. Tinggi perawakannya sama langsing kecil bertubuh model yang satu berwajah artis yang satu berwajah musibah yang satu hidungnya mancung jernih mata hidungnya kecil lesung nah pakai pakai apa aja dia cantik adiknya jelek karena ikut wajah bapaknya ya gimana ya nggak usah pilih-pilih Nah, dia stres. Dipoto barang-barang begitu. Beda jauh. Hanya dia kesel, giginya dihitamin. Pakai pulpen. Saya jelek, saya jelek. Stres. Habis puluhan juta nggak sembuh-sembuh. Bapaknya nelpon saya, Pak Asep tolong ya datang ke Depok. Eh, ada masalah anak saya. Ada apa? Ini, ini, ini. Dan sana saya obati, mengobatinya seperti mengobati anak yang saya manjakan. Apa kata dia? Eh, apa kata Neng? Ya, kamu katanya kata kamu baru aja jelek. Tapi yang namanya suami belum tentu jelek seperti kamu. Siapa tahu suami kamu cakep. Wah, menghayal. Oh gitu. Wah, menghayal. Benar, benar. Pak Asep mendoakannya. Doa Pak Asep nggak dikabul. Ah pokoknya gitu aja mentok terus. Saya katakan ini orang udah sakit. Yang begini kelakuannya dulu. Betul Neng, saya Pak Sep yakin, pasti akan berdoakan setiap kamu tah setiap tahajud, setiap beres sholat, supaya kamu dapatkan suami yang tampannya, yang tampan, soleh, banyak duitnya. Tampan, nggak soleh, ada. Soleh nggak tampan, banyak. Nggak soleh nggak tampan, nggak banyak duitnya. Seur bisa. <laughs> Ini mah tiga-tiganya ingin tampan, soleh banyak duitnya. Saya doakan. Dan juga saya doakan pada dia. Mendoakannya depan dia ini. Karena perlu penyembuhan. Saya pulang ya. Iya. Tapi nggak ada efek Pak Sep. Ha, udah jauh-jauh nggak dihargai ya kan? Ya udah maklum orang sakit jiwa. Saya pulang. Saya doakan. Tiga bulan dia nelpon Pak Sep ke rumah. Kok suaranya beda sekarang? Waduh mau nikah apa? Suaminya tampan bener. Cakep, sarjana, dan banyak duitnya. Pengusaha dia. Kakak yang cantik tadi, suaminya jelek. Pendek lagi. Pendek jelek, duitnya gak seberapa. Jadi gitulah yang jodoh itu. Jadi yang jodoh itu kita boleh pilih, boleh berdoa, Allah yang menentukan. Jadi bagi mereka-mereka yang jelek wajahnya jangan minder. Yang penting rezekinya. Ya. Jadi ya jangan sampai, ya Tuhan wajahku jelek Tuhan. Cabutlah nyawa saya Tuhan. Jangan begitu. Pokoknya kita pasrah kepada Allah. Kita pun kalau punya anak ya, anak kita yang satu ini udah jelek, kurus, sakit-sakitan lagi. Kita kan sayang ya. Neng mau apa atau Neng teh mau susu, mau jajan, mau McD, mau pisahat, mau apa? Enggak, nggak mau makan, ayo dong mau apa, neng mau apa, ayo dong gitu. Lain dengan yang setelah anak kita yang cakep, oh, pintar tapi sok. Si adik jelek, dek matilah kau mati. Eh mati mati kamu. Nah, kita malah kesatnya dia. Jadi Allah pun kalau pada orang yang begitu pasrah kepada pemberian Allah, ah luar biasa. Tidak mungkin dong Allah memberikan kejelekan dan ke, bah, kecacatan kalau tidak ada keseimbangan di bidang yang lain. Pasti Allah memberikan keseimbangan. Tidak mungkin Allah kepada hambanya mendolimi. Diberi cacat ini, diberi kelebihannya. Jadi tidak boleh menghindari sendiri. Yang berikutnya, itu kan silaturahmi individu ya. Yang kedua sekarang silaturahmi tingkat populasi itu kita menyayangi orang lain, orang lain, orang lain. Baik seagama maupun tidak seagama. Yang seagama namanya uhuwah imaniyah. Yang tidak seagama namanya tasamuh, toleransi. Tapi toleransi pun penuh sayang. Misalnya kita punya, punya tangga sebelah kiri namanya Asyong. Agamanya pasti Konghucu. Sebelah sini Ibu Tu Anu. Pasti Hindu Bali. Ibu Margareta Karatoli dan lain-lain. Nah. Kita tidak boleh membeda-bedakan, eh, tidak boleh silaturahmi, eh, tidak boleh eh, bersikap kasar, tetap satu rahmi. Walaupun dengan pegang lain. Gitu. Ketika kita sakit, ketika dia mau pergi, mau kemana? Mau Margareta? Saya mau pulang ke Medan Pak Asep. Ya doakan ya mudah-mudahan ibu selamat. Terima kasih. Eh Asiom lagi apa? Biasa Pak Asep buka toko baru. Oh iya doakan yang mudah-mudahan laku ya. Begitu aja doa doa nggak apa-apa doa itu. Tapi kalau doa udah meninggal dunia nggak boleh. Selama masih hidup doakan. Mudah-mudahan ya Cik ya laku dagangnya. Mudah-mudahan ya kok selamat ya. Kamu kemana? Saya mau ke Beijing Pak Asep. Doakan selamat ya. Gitu. Doakan aja nggak apa-apa. Anak tangga kita Ibu Margareta Nasrani punya anak mau nikah di gereja nikahnya kita diundang adakah larangan kita ke gereja untuk undangan tidak ada selama nggak dilarang berarti boleh iya. oh, kita di rumah sakit Advent ada lambang Yesus di depannya kita berdoa untuk orang sakit berdoa saja jangan temu oleh gambar itu gitu. selama nggak dilarang boleh kita salaman dengan mereka kita, kita mendoakan, tapi doanya doa yang menyangkut apa? Yang menyangkut eh, kehidupan dunia dan doa mudah-mudahan mendapatkan hidayah gitu. Bukan doa yang menyangkut akhirat, bukan. Nah, di sini eh, kita tidak bisa berikan agama, tidak bisa jangan berikan agama, pokoknya agama apapun kita tolong. Menolong orang jangan lihat agamanya. Misal di depan ada tabrakan, Mobil dengan mobil. Wah, wah, sampai dahsyat tabrakannya. Sehingga kepala supir dengan kenek terpisah. Aduh, kasihan dia. Kita pegang, doakan langsung tolong. Jangan nanya, oh, agamanya apa? Agamanya apa? Jangan begitu, tolong aja. jangan agamanya. Nah, kata Nabi, eh, eh, kalau Anda menyakiti orang-orang yang non-muslim yang bisa damai, kafir dimi, itu sama dengan menyakiti hatiku. Iya. Gimana Pak kalau George Bush sekarang? George Bush ke Indonesia salaman racun. Nah kalau bisa, kalau bisa doakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Mudah-mudahan George Bush masuk Islam. Ingin tahu ya, Jumat besok seluruh masjid sedunia berdoa Ya Allah mudah-mudahan coy push masuk Islam. Bisa nggak kira-kira? Dikabulkan nggak? Nabi berdoa. Ya Allah ada dua orang manusia yang gagah tapi kafir. Abu Jahal dengan Umar. Ya Tuhan berikan dia kepada saya. Kalau nggak Abu Jahal ya Umar. Allah mengabulkannya. Umar masuk Islam. Kita doakan mudah-mudahan George Bush masuk Islam. Kata orang percuma, sekarang mah Islam juga udah nggak nggak jadi presiden lagi. Ah ya terserah lah kata. Nah, didoakan, didoakan, kurang baik juga. Terus terus doakan. Wah kalau susah doakan, Muas juga menyerang. Ya nggak apa-apa dipayakan gitu. Kagok pisan. <laughs> Tapi udah berulang-ulang kita, udah mendoakan, mendoakan. Oh, eh malah kepada kita kurang ajar jurus. Dibunuh pun nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kira seorang muslim jangan cepet-cepet begitu doakan, doakan, doakan, doakan, doakan terus. Ahsin liman asailaik berbuat baiklah kalian kepada orang yang berbuat jahat kepada kalian. Kalau berbuat baik kepada orang baik biasa. Yang hebat berbuat baik kepada si jahat, santun kepada si kurang ajar, memberi kepada si pelit, senyum kepada si judes. Itu bagus. Cukup? Tidak. Naik lagi yang ketiga, yaitu silaturahmi komunitas. Kemarin nih Muhammadiyah lebarannya apa? Senin, Persis NU, Selasa. Yang lain bukanya Senin, sholatnya Selasa. Nah, ini diribut ibu nih. Kata Muhammadiyah nggak bisa. Yang namanya 0,44 derajat itu sudah masuk, udah udah hilal, udah jatuh lebaran. Seperti kita uh, main bola, begitu masuk ke garis pinggir udah out itu, walaupun baru sedikit. Oh, gitu. Begitu masuk gol, begitu nempel sedikit, udah out gitu. Udah masuk gol. Kata orang-orang Muhammadiyah yang persis, ya itu kan penafsiran. Kan kata Nabi sumu liruyatihi saumlah dengan lihat bulan. Waftiru dan kamu hendalah waftiru berbuka. Liruyati dengan lihat bulan. Jadi melihat bulan, baik melihat dengan mata telanjang, zaman Nabi maupun melihat dengan mata perpanjangan mata pakai teropong atau melihat dengan hitungan. Melihat-lihat juga hanya beda cara. Nah, kalau 0,44 derajat betul hitungnya begitu, tapi kata orang yang lain tidak signifikan. Kata orang matematika di mana ada signifikansi. Sehingga dia Selasa, Mama Sen apa? E, eh, NO apa? Eh, Mama dia Senin. Arab Saudi Senin. Kenapa? Puasanya Sabtu. Kalau Selasa tidak satu dong. Hizbut Tahrir juga Senin lebarannya karena ikut khilafah Saudara Arabia. Nah, begitu ribut ya sudahlah. Kita udah pakai Quran sudah pakai semua. Hadis pakai semua juga. Isihan sudah. Tinggal satu lagi, ulil amri harusnya. Pakai Quran sudah, hadis sudah, tinggal ulul amri. Atiullah Allah, hati rasul ulul amri minku. Nah, harusnya begini ketika ini Senin, Selasa, Senin, Selasa, dua-duanya juga nggak salah, mau nggak ada yang dosa insya Allah. Tapi itu istihadi. Nah, maka seharusnya kita berkumpul bersepakat, yuk hari apa? Banyak soal siar, siar Islam. Nah, udah pada beres, ya udahlah kalau begitu. Eh sama-sama NU kumpul, Muhammadiyah kumpul, Persis kumpul, Nawar kumpul, semua kumpul. Non mad eh, non sekarian kumpul. Non romas kumpul. Sama. Tuh, namanya komunitas. Tentara dengan polisi. Tentara katanya kerja capek. Polisi kerja ringan, duitnya gede. Polisi, tentara repot. Itu kan saling menyangka saja. Yuk kumpulkan, sok salaman lah salaman, bagi-bagi rezeki semua. Gitu. Komunitas. Nah, Telkom dengan PT Pos. Dulu PT Pos dengan Telkom. Wah enak sekarang sendirian kasihan. Kumpulkan, ayo salaman. Ah enak aja lah. Jangan sampai muncul apa? Muncul uh, arogansi kelompok. Cukup, naik lagi berikutnya. Silaturahmi ekosistem. Nah kalau ini silaturahmi kepada alam sekitar. Kita bersalaman dengan pohon-pohon. Maksudnya, yuk sayangi pohon-pohon. Nabi menyatakan, tanamlah satu biji walaupun kau tahu besok mau mati. Inilah amal investasi. Jika apa mau mati besok, bukan hanya simpan deposito, tanamlah pohon. Kalau biasanya wakaf lampu, wakaf semen, sajadah, sekarang tambah wakaf pohon. Bapak tanam pohon di mana-mana, oksigennya untuk orang lain sidka sidka. Begitu mati, itu pohon menghasilkan oksigen, manfaatnya bagi manusia banyak dan bapak punya pahala investasi karena tanam pohon, pahalanya pahala oksigen itu. Wah luar biasa. Apalagi kepada air, kata Nabi, Nah Rasulullah anil bauli fil Rasulullah melarang kalian pipis di air tenang. Pipis di air tenang sudah haram, apalagi pipis di pojok rumah orang. Nah, apalagi polusi air. Nah, saya ingin bersalaman dengan air. Aku akan tanam pohon-pohon bambu sebagai penyerap air dan penyerap karbon dioksida saya akan tanam bambu, akan tanam pohon-pohon supaya hidup menjadi tenang. Nah, di kita sekarang pohon makin kurang. Kalau di SMA 3 ya, SMA 5 masih rindang pohonnya ya. Pohonnya banyak, gedungnya tinggi, oksigennya cukup karena tiap orang perlu 3 meter oksigen. Sehingga belajarnya tenang, anaknya pinter. Sekarang SD e Impres sudah nggak ada pohonnya, pendek. Orangnya banyak, oksigen kurang, belajar cepet capek, bodoh. Gimana itu tidak pakai. Nah. Kemudian sekarang di Lembang, di, di Lembang di apa? Di, di babat pohonnya ditanami dengan ya, dengan apa? Dengan dengan dengan kol, dengan apa? Dengan bawang. Dua tahun subur. Berikutnya terbawa oleh banjir, erosi. Kita kehilangan humus 100 juta truk per tahun kehilangan pohon, kehilangan hutan kira-kira seruas 6 lapang main bola per hari bayangkan gila-gilaan sekarang itu apa akibatnya humus terbawa banjir masuk ke sungai sungai jadi dangkal berpotensi banjir masuk ke laut dasar laut tuh dengan dengan dengan humus akibatnya sinar matahari nggak tembus ke dasar laut di sana ada plankton penghasil oksigen mati sehingga oksigen jadi berkurang Suhu bumi jadi naik. Kutub utara selatan jadi mencair. Permukaan laut jadi naik. Pulau jadi tenggelam. Ebrasi eh, pantai jadi meluas. Wah, jadi panjang. Jadi kalau orang itu Nah kadang-kadang kita cukup dengan tahajud Dengan tahajud salam sunnah Nggak cukup Tahajud, berdoa, menangis Salat subuh, tahajud, menangis Beres tahajud, beres salat subuh Terus ke dapur mengambil kresek sampah Mau oh, dibuang ke sungai, lirik kiri, lirik kanan, lempar ke sungai, banjirlah sekecamatan. Tahajudnya pahala individu, dosanya dosa ekosistem. Tidak seimbang. Orang Garut muslim banyaknya tapi longsor. Doa-doa longsor-longsor. Sulawesi Tengah kebanjiran, Sungai Mahakam airnya turun, Citarum nggak berair. Kenapa? Doa-doa salah kelakuan saya nggak dikabulkan. Ya sekarang yuk salaman dengan air, salaman dengan kucing dengan anjing. Bukan salaman arti harfiah. Ying pun punten anjing aduh. Aing salah anjing. Umar bin Khattab jalan-jalan. Ada anak kecil pegang burung, kata Umar, "Dek, itu burung punya siapa?" "Punya saya, punya Dede." Beli dong oleh bapak. Enggak, enggak ada jual. Nih uangnya banyak, mau enggak? Enggak. Nih uangnya banyak. Dijual. Kata Umar, hei burung, terbanglah engkau. Burung, terbanglah, terbang. Wah, terbanglah engkau, hei burung. Itulah Umar Islam ekosistem. Satu rahmi ekosistem dengan burung pun satu rahmi. Hebat Umar, pan dia ke surga ya. Orang kita burung di hutan ditangkap, dijual, kita beli. Beli kurung yang bagus, digantung-gantung kan depan rumah. Makanannya cuma jagung terus. Kata burung teh, aku bosen, aku bosen. Tak bisa kemana-mana dengan jalan-jalan, gak bisa. Kalau begitu kita telah merampas kemerdekaan burung. Kita mendapatkan dosa harian. Aduh. sepuluh burung, sepuluh dosa. Ada lima hari. Harganya mahal pak, jutaan rupiah. Ah, udah lepaskan. Daripada kita dosa. Yuk kita Islam ekosistem, yuk kita silaturahmi ekosistem. Ya, jadi sekali lagi, yuk kita bareng-bareng. Sekarang kita sholat sudah, ya udah, saum sudah, tahajud suka, sikah suka. Tinggal berikutnya, yaitu satu rahmi yang diperluas. Satu rahmi kepada siapa? Muslim dan non-muslim. Satu rahmi kepada komunitas, berkelompok, bersetur. Yang terakhir, satu rahmi ekosistem. Kalau bisa begini, akan melahirkan sebuah kemenangan universal, kemenangan yang global, yaitu wama arsalnaka illa rohmatan lil alamin. Kami tidak semata mengata, mengutus saya engkau Muhammad kecuali bisa melahirkan rahmat kepada segenap alam. Dengan Islamnya kita, si Asyong merasa terayomi si Widhi, Mbak Widi, kemudian uh, siapa Margareta, Marcel, Michael, uh, semuanya merasa tersantuni oleh Islamnya kita. Kucing senyum, ayam ketawa, burung-burung berkicau, oksigen cukup, air memadai. Wah, luar biasa. Inilah disebut dengan baldatun thayyibatun warabun gufur. Bukan sebaliknya non muslim ketakutan kucing kabur ya burung ketemu kita meningis air mencerit ah dan lain-lain nah itu namanya muslim tingkat individu aja hanya muslim pribadi tapi tidak muslim yang memasyarakat sekian terima kasih ada pertanyaan silakan kalau pertanyaan silakan menyangkut apa aja silakan mudah saya bisa Mangga saya kasih waktu 10 menit. Ya deh. Ya Pak silahkan. Langsung aja Pak. Keras keras keras keras lah loh. Waalaikumsalam. Kerja? Ya. Iya. Dur, aduha. Hmm. Hmm. Oke. Okay. Mungkin. Okay. Oke, empat. Kerja adalah wajib dan jumlah kerja tergantung perjanjian kontrak kita. Sedangkan sholat duha, sholat sunat. Bolehkah kita mengerjakan pekerjaan sunat menikahkan yang wajib? Sebetulnya itu tergantung kontrak kita kepada atasan langsung. Saya bapak punya atasan, Pak. Hmm, boleh nggak saya satu hal dulu? Jangan, jangan, jangan. Ini lagi penting dan keluar. Nggak, jangan tinggalkan. di kantor. Oh boleh, boleh, boleh, boleh. Yang lama-lama ya. Bisa. Jadi kita kan punya atasan, tanggung jawab kita. Kita punya imam. Jadi kalau sesuatu begitu ada imam yang nanya langsung. Kalau kata imam, silakan. Kalau jangan, jangan. Ini pas mau rapat jam 10 itu sholat duha lama lagi setengah jam. Ini kemana Bapak Anu? Maaf lagi duha dulu. Pas dia teh nangis berzikir itu yang salah. Jadi boleh aja sholat sunat duha hmm, dengan mengambil waktu yang wajib dengan syarat ada izin dari pemimpin imam setempat. Yang lain silakan. Oke. Okay. Uh, eh, kalau ada tangga kita non muslim yang aktif dalam agamanya, itu tidak salah. Dia aktif mengaji, dia militan dan lain-lain. Selama dia tidak mengganggu kita. Kalau mengganggu namanya harbi. Selama nggak mengganggu hak dia mau ngaji tiap malam dia kebaktian tiap subuh terserah dia. Tetapi dia bersatu dengan dia. Tapi kalau dia mengganggu kita, nah itu baru yang yang tidak boleh. Kemudian, saya mengatakan begini, yuk kita ibadah, yuk kita berkantor uh, eh, 8 jam, beribadah, beribadah 16 jam. Ah salah. Yuk kita beribadah 24 jam. Antara lain, ibadahnya ibadah, berkantor, ibadah sholat, ibadah nyetir mobil, ibadah olahraga. Jadi punya semua ibadah lah. Jangan dipisah-pisahkan. Jadi bapak beruntung begitu masuk kerja, Bismillahirrahmanirrahim. Beres pulang jam 4, setengah 5, Alhamdulillah selesai. Wah, tiap jamnya punya pahala. Dan nah, itu pahalanya pahala apa? Pahala wajib kan? Bukan pahala sunat. Enggak ada kerja yang sunat. Apalagi mencari ilmu. Mencari ilmu juga wajib. Tidak ada mencari ilmu yang sunat. Salat wajib sunat. Puasa wajib sunat. Haji wajib sunat. Cari ilmu wajib, wajib, wajib, wajib. Kerja juga wajib. Gitu. Jadi jangan sampai kerja itu dianggap suatu yang tapi kalau kerjanya hanya untuk menambah-nambah pekerjaan, misalnya kerja pokok sudah nih, sampingan itu baru sunat. Kalau kerja pokoknya ya wajib sampingan sunat. Bapak cari duit, saya nafkah wajib nggak? Wajib dapat nih, cukup istri. Ingin dapat tambahan, silakan aja, tapi sunat itu. Tapi yang wajib yang mana? Yang menutupi kebutuhan pokok keluarga. Berikutnya adalah sunat. Tapi semua punya pahala. Masih ada pak? Satu lagi, terakhir. Ibu apa? Bisa ada? <laughs> Sabarnya. Ini doakan udah nggak mau juga malah nyerang. Ya kalau begitu didoakan, didoakan, doakan masih juga begitu. Nanti kan ada disebut dengan masa-masa eh, masa-masa uh, har, masa-masa perang. Di masa-masa perang bunuh aja. Ya. Nah, jadi harusnya memang dalam musim perang dibunuh itu. Tapi sering-seringnya orang Israel licik. Tidak musim perang itu membunuh dia. Dia sering membunuh orang-orang Libanon ketika tidak perang. Tidak perang, dia tiba-tiba datang pesawat, helikopter, dibom aja. Kalau mau perang, umumkan dong. Kami perang sekarang. Gitu, baru benar melawan. Ini enggak. Orang lagi diem, lagi ngobrol, dibom. Itu jadi licik emang, kurang ajar. Jadi perang dalam Islam itu perang yang yang elegan. Mari kita perang. Satu, dua, tembak sekian kita perang. Perang. Jelas. Berhenti ya? Berhenti. Nah kemarin ketika Israel menghantam Lebanon. Wah, sendiri orang menghantam. Hancur Lebanon itu. Saya ketika itu ketika di Mekah. Ah, lagi umroh. Wah, kelihatan. Nah, ternyata di luar dugaan eh, Israel menyangka bahwa orang Hizbullah akan kalah. Setelah serangan rudal, dia serangan darat turun ke wilayah Lebanon masuk ke basis Hizbullah dimakan habis oleh Hizbullah di luar juga dia ha, orang oh banyak yang mati orang saya mundur dia mundur hanya datangkan tentara multinasional hmm, sekarang harusnya yang, yang harusnya jangan diberhentikan teruskan tuh perang habis Israel jadi memang ketika dibom infrastruktur libat hancur ketika perang darat face to face mereka hancur jadi kalau udah melawan Islam berhadapan-hadapan, wah wow, udah. Karena orang Israel ingin hidup. Orang Islam ingin mati. Nah sekarang bapak, bapak bisa silat, bisa karate dan delapan. Berkelahi orang. Bapak ingin hidup, dia ingin mati. Ah udah, susah menghadapi gimana. Nah jadi orang Islam ketika Bapak ingin mati. Orang Israel ingin hidup, ya beda niatnya. Ya pasti menang, menang Islam bagaimanapun juga. Yang kata Quran, satu melawan dua. Minimal. Dan kata Quran juga ketika engkau ketika orang-orang kafir melihat engkau mislain seakan-akan dua kali lipat. Jadi ketika orang Israel menghadapi Lebanon sepuluh orang terlihat dua puluh orang. Pengamat teman-teman kita yang di Afghanistan, saya tanya Ustaz David, Ustaz David, gimana ketika di Afghanistan? Wah, senang saat perangnya. Ah, senang kita perang saat. Kita pegang apa ya? Pegang basoka. Jadi ketika tentara Amerika membom, bum bum bum. Kita di bawah gua tadi di dalam gunung. Naik kita tangga, kita centang dengan basoka. Shit, bu, anjur, masuk lagi ke dalam lagi. Nah, gitu. Kamu licik ya, licik besar. Harus licik Ustaz, <laughs> karena mereka banyak. Nah, jadi gitu. Jadi sampai hari ini tentara Afghanistan atau Taliban masih banyak, Pak. Masih banyak. Cuman nggak nggak berani perang tempur langsung karena ada senjata mereka. Ya. Akhirnya mereka pada pulang ke Indonesia dan nah, Indonesia berhadapan dengan uh, orang yang begitu. Nah dimanfaatkan oleh CIA muncullah kelompok teroris. Orang al dilatih oleh oleh orang-orang Amerika juga dulunya ketika melawan Soviet Ketika melawan Amerika ya sudah tahu hanya Taliban menang. Sampai hari ini, sampai hari ini Afghanistan masih dikuasai secara uh, de, apa? secara de facto-nya oleh Taliban, walaupun diurus oleh orang-orang Amerika. Teman-teman kita, orang-orang Bandung, Sukabumi, orang-orang Cianjur masih banyak yang terlaksana. Banyak sekali. Yang kita nggak tahu. Nah, sehingga mantan tentara Afghanistan dicurigai sebagai Al-Qaeda itu yang salah. Yang salah. Tidak, hanya satu dua yang Al-Qaeda. Oke, yuk kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami setting otak kami Allah. Kami ingin menjadi orang yang soleh Tuhan. Soleh yang sempurna. Soleh yang betul-betul ya Allah. Menjadi insan yang kamil kami berjanji Tuhan, kami akan mengatakan hanya yang baik-baik kalimat toibah. Dan kami akan berusaha meninggalkan kata-kata yang kotor, yang tidak bermakna, yang tidak menjadi pahala. Ya Allah, kami akan berusaha apapun yang kami kerjakan, lahir maupun batin, adalah dalam kerangka ibadah kepada Engkau. Kami akan banyak memaafkan orang, akan banyak mengampuni orang, dan akan memaklumi sikap-sikap orang yang judes, yang galak, yang pelit. Semuanya kami akan maklumi Tuhan. Mudah-mudahan dengan cara begitu kami bisa menebar rahmat kepada mereka. Ya Allah, kami berjajam dari kami, kami akan berbuat baik kepada segenap alam ini. Kami akan hemat air, hemat energi, berbaik-baik kepada flora fauna, bersikap rahman rahim kepada semua alam Mudah-mudahan dengan cara begitu ya Allah ya Rahman ya Rahim dapat lahir rahmatan alamin baldatun taibatun warabun gofur Ya Allah ya Rahman ya Rahim bimbinglah kami ke arah itu menjadi orang-orang yang suka menebar